بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca <clears throat> dan mengambil istifadah dari kitab Nawaqidul Islam pembatal-pembatal keislaman. Sebelum kita beralih kepada An-Naqidus pembatal keislaman yang kedua, maka kita akan membaca beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Syekh Salih Al-Fauzan Hafizahullah. <clears throat> Al-as'ilah pertanyaan Pertanyaan yang pertama Zakara ba'dul ulama anna dhunuba kullaha dakhilatun tahta syirkil asghar. Fahal hadal qaulus sahih? Penanya berkata, sebagian para ulama menyebutkan bahwa dosa dosa seluruhnya itu di bawah syirik kecil. Artinya dosa-dosa yang ada itu masuk kepada syirik kecil di bawahnya. Fahal hadal qawlu sahih? Apakah ucapan ini sahih, benar? Jawab dijawab oleh Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah Makuluzunu kullu Kata beliau, tidak setiap dosa itu disebut syirik. Tidak semua dosa dikatakan sebagai syirik. Minha huwa syirkun. Di antara dosa ada yang merupakan kesyirikan wa minha ma huwa ghairu syirkin dan ada juga yang bukan kesyirikan wa ja'lu dzunubi kulliha minasyirki hadza ghalat dan menjadikan seluruh dosa itu termasuk kesyirikan maka ini adalah salah jadi kesimpulannya tidak setiap dosa disebut syirik ada dosa dan dia masuk ke dalam syirik, ada dosa juga yang bukan termasuk ke dalam syirik. Contohnya seperti arriba, zina, ini adalah dosa besar akan tetapi bukan kesyirikan. Adapun ria ini dosa kecil ada yang mengatakan dosa besar juga dan dia masuk ke dalam syirik kecil. Karena apabila menjadikan setiap dosa kesyirikan salah juga. Dan yang benar adalah dirinci. As-soal pertanyaan yang kedua. Laqad dzakartum annal ulama'a rahimahumullah ikhtalafu fi syirkil asghar. Hal yughfar am la? Penanya berkata, kalian telah menyebutkan bahwa para ulama rahimahumullah mereka berbeda pendapat tentang sirik kecil apakah diampuni atau tidak. Wa ma huwa rajihu min ikhtilafihim dan mana pendapat yang benar dari perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama. Jadi pertanyaannya apakah dosa apakah syirik kecil ini diampuni atau tidak. Apabila seseorang meninggal dalam keadaan membawa syirik kecil, apakah dia diampuni oleh Allah atau tidak? Jawab dijawab oleh Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah ar-rajihu wallahu a'lam annahu la yughfar dan yang rajih pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwasanya syirik kecil tidak diampuni li umumil ayah berdasarkan keumuman ayat Jadi pendapat yang rojih bahwa apabila seseorang meninggal dalam keadaan membawa syirik kecil maka dosanya tidak diampuni. Walakin sahibuhu la yukhladu finnar akan tetapi pelakunya tidak kekal di neraka. Berbeda dengan syirik besar apabila meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari syirik besar maka dia itu kekal di dalam neraka jahanam tapi kalau syirik kecil tidak diampuni dosanya namun pelakunya tidak kekal di dalam neraka kama yukhladu sahibu syirkil asgar, ya sebagaimana pelaku syirik besar itu kekal di dalam neraka jahanam apabila meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari kesyirikannya. Soalun pertanyaan yang ketiga. At-tabarruku mata yakunu syirkan wa mata la yakunu syirkan at-tabarruk mencari barokah kapan menjadi syirik dan kapan tidak dikatakan sebagai kesyirikan Jawab Ida taqada annal barakata tahsulu min ghairillahi azza wa apabila meyakini bahwa keberkahan didapat dari selain Allah Azza wa Jalla di antabarraka bisyajarin contohnya dia mencari berkah kepada pohon awil hajar atau batu ya'taqidu annahu yamnahul barakah dan meyakini bahwa itu semua memberikan keberkahan fahada syirkun akbar maka ini adalah syirik besar seseorang mencari berkah kepada pohon kepada batu kepada tempat keramat kepada kuburan dan meyakini bahwa itu semua memberikan keberkahan maka ini adalah syirik besar Amma idza taqada anna hadas syai' sababun lil barakah adapun apabila meyakini bahwa ini semua adalah sebab yang mendatangkan keberkahan wal barakatu minallah dan keberkahan itu dia yakini dari Allah Wahada sababun lihusuliha dan ini adalah sebab untuk mendapatkannya. Fahada syirkun asgor maka ini adalah syirik kecil. Seseorang mencari barokah dengan pohon. Dan dia yakini bahwa pohon ini tidak bisa memberikan barokah akan tetapi pohon ini, batu ini, kuburan ini hanya sebagai sebab. Sebab mendatangkan keberkahan. Dan dia yakini bahwa keberkahan itu hanya dari Allah. Adapun benda-benda ini adalah sebab. Maka ini adalah syirik kecil. Kenapa? Menjadikan sebab yang bukan sebab dalam beribadah. Ini adalah syirik kecil. Soalun pertanyaan yang keempat. Lau zabaha rajulun udhiyatahu inda qabri fulan. Jika seseorang menyembelih sesembelihan di kuburan fulan. Rojaan antang zilal barokah ala hatihi dengan mengharap keberkahan akan turun kepada sesembelihannya maknanya dia itu mengharap keberkahan darinya fahal yu'addu hadza dzabhu syirkan akbar apakah perbuatan ini itu disebut syirik besar apakah menyembelih di kuburan dengan tujuan ingin mencari barokah termasuk syirik besar amsyirkan asghar atau syirik kecil al jawab Dijawab oleh Syekh Soleh Al-Fauzan hafizahullah, "Idza kana dzabhun lil mayyit apabila menyembelih untuk mayit." Dia menyembelih sesembelihan di kuburan tujuannya untuk mayit diberikan kepada penghuni kubur. Au dzabhun lil qabri atau menyembelih untuk kuburan bukan untuk mayitnya, bukan untuk penghuni kuburannya, tetapi untuk kuburannya saja. Dianggap kuburannya ada barokah. Fahada syirkun akbar. Maka ini adalah syirik besar. Amma idza kana dhabhun lillah adapun dia itu menyembelih sesembelihan untuk Allah tetapi disembelih di kuburan, di tempat keramat dan yang sebagainya. Walakin yadhunnu anna hadal makan fihi fadilah dan mengira bahwa tempatnya memiliki keutamaan. Menyembelih untuk Allah di kuburan dengan meyakini bahwa apabila menyembelih di kuburan atau di tempat keramat ada keutamaan tersendiri fahada syirkun asgor maka ini adalah syirik kecil wawasilah min wasaili syirkil akbar dan termasuk wasilah yang akan menjerumuskan kepada syirik besar iya dan billah jadi kesimpulannya bahwa tidak boleh beribadah yaitu menyembeli hewan di kuburan walaupun niatnya ikhlas untuk Allah maka hukumnya tidak boleh haram karena ini merupakan syirik kecil dan bisa berubah menjadi syirik besar Soalun pertanyaan yang kelima. Hal li thubuti riddati syurutun mu'tabarah apakah riddah seseorang keluar dari Islam ada syarat-syaratnya Jawab syurutur riddah dijawab syarat-syarat riddah. Artinya apabila terpenuhi syarat-syarat ini maka dia dikatakan murtad, kafir, keluar dari Islam. Awalan yang pertama Allah yakuna ma'zuran bil jahli. Orang itu bukan orang yang diberikan udur karena ketidaktahuan. Artinya ketika dia keluar dari Islam melakukan amalan yang mengeluarkan dari Islam dalam keadaan sadar, dalam keadaan tahu hukumnya, dalam keadaan tahu konsekuensinya. Maka apabila dia melakukan perbuatan riddah, amalan yang akan menjerumuskan kepada kekafiran dan kemurtadan dalam keadaan dia tahu hukumnya, sadar, tahu konsekuensinya, maka dia bisa dikatakan murtad. Ini syarat yang pertama. Sanian, syarat yang kedua adamul ikroh, tidak dipaksa. Artinya ketika melakukan perbuatan kekafiran atau melakukan perbuatan riddah dalam keadaan sukarela, tidak ada paksaan sedikit pun. Amma idza ukriha alal qawlil kufri adapun apabila dia dipaksa mengucapkan ucapan kufur au kalimatil kufri atau kalimat kekufuran ma'asihati imanihi dalam keadaan imannya itu masih benar fi qalbihi dalam hatinya wa aqidatihi dan akidahnya fahada yu'dharu bil ikrah maka yang seperti ini diberikan uzur seseorang dipaksa melakukan perbuatan kufur dipaksa mengucapkan ucapan kufur akan tetapi hatinya menolak hatinya tetap beriman kepada Allah maka apabila laki-laki itu melakukan perbuatan kekafiran karena terpaksa maka dia tidak dihukumi menjadi orang murtad keluar dari Islam. Pertanyaan yang terakhir sebelum beralih kepada pembatal yang kedua. Ma ra'yukum fi man yaqulu anna kitaba nawaqidil Islam wa kitaba kasfi syubhat tu'allimun nasa at-takfira apa pendapat kalian terhadap orang yang mengatakan bahwa kitab Nawakidul Islam dan kitab Kasbus Subhat mengajarkan manusia at-takfir mengajarkan manusia untuk bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Watajarrohum, watajarra'ahum ala dalika dan mengajarkan lancang akan hal itu. Artinya ada orang yang berkata bahwa kitab Nawakidul Islam kitab kasub subhat isinya mengajarkan supaya mengkafirkan orang lain. Mengajarkan supaya bermudah-mudahan mengkafirkan orang lain. Memponis orang lain kafir. Fal aula ada mutadisi halin nas. Kemudian orang itu berkata dan yang lebih baik tidak diajarkan kepada orang lain. Jawab dijawab oleh Syekh Saleh Al Fauzan afidahullah Alam naqul lakum asna adarsi bukankah kami telah mengatakan kepada kalian di tengah-tengah pelajaran. Anna hunaka man yaqulu lakum limada tudarrisuna nasa mithla hadhil asya di sana ada orang yang berkata kepada kalian, kenapa kalian mengajarkan orang lain buku-buku yang seperti ini? Lima datas rohunaha, kenapa kalian menjelaskan buku-buku tersebut kepada orang lain? An-nasu muslimun wayakfi ism al-islam, orang-orang itu sudah muslim, maka cukup saja dikatakan orang Islam walau fa'alu ma fa'alu walaupun mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan kata orang ini orang yang memiliki subhat orang-orang yang ada sekarang itu adalah orang Islam maka cukup sajalah dikatakan orang Islam walaupun mereka melakukan perbuatan syirik walaupun mereka melakukan perbuatan syirik tapi dia sudah mengucapkan kalimat syahadat maka sudah dia itu muslim tidak boleh diganggu gugat lagi ada kalamun qaluhu wa yaqulunahu wa hum a'da'ut tauhid ucapan ini diucapkan dan akan diucapkan oleh musuh-musuh tauhid artinya orang yang mengucapkan ucapan ini itu adalah musuh-musuh tauhid. Syariku Nabi tauhid mereka panas dengan tauhid. Ketika dijelaskan tauhid, ketika dijelaskan bahwa beribadah hanya kepada Allah saja, tinggalkan segala bentuk kesyirikan, musuh-musuh tauhid panas, tidak mau menerima. La yuriduna tauhid, mereka tidak menginginkan tauhid. Musuh-musuh tauhid tidak mau tauhid. Wala dikrot tauhid dan tidak mau tauhid disebut. Hada qasduhum, maka ini tujuan mereka. Tujuan mereka adalah membuat manusia ragu memberikan subhat kesamaran kepada manusia supaya manusia jauh dari at-tauhid. Walakin sanudari suhada insyaallah kata Syekh Hafizahullah akan tetapi kami tetap akan mengajarkan ini semua insyaallah. Inilah beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Syekh Soleh Al-Fauzan Hafizahullah. An-Naqidu kita beralih kepada pembatal keislaman yang kedua. Qala rahimahullah berkata rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Pembatal keislaman yang kedua Waman ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita barang siapa yang menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah menjadikan para perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah ketika beribadah tidak langsung meminta kepada Allah tetapi meminta lewat perantara yad'uhum di mana dia berdoa kepada para perantara itu. Artinya tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah tapi meminta kepada para perantara. Wayas aluhum dan meminta kepadanya. Asyafaah syafaat Meminta syafaat kepada para perantara itu Tidak meminta kepada Allah yatawakkal alaihim dan bertawakal kepadanya Bertawakal kepada perantara Tidak kepada Allah Kufrun ijma'an Maka dia itu kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Asyarhu penjelasan dari Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah. Qala rahimahullah atsani ay min nawaqidil Islam. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab berkata asani yang kedua ay yakni min nawakidil Islam dari pembatal-pembatal keislaman pembatal-pembatal keislaman yang kedua adalah man yattakhiru bainahu wa bainallahi wasa'itu Barang siapa menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Yadu'uhum. Berdoa kepadanya. Kepada mereka. Berdoa kepada perantara. wayas Wayas'aluhumus syafa'ah dan meminta syafaat kepadanya kepada mereka kepada perantara wa tawakkal alaihim dan bertawakal kepada perantara-perantara tersebut kufrun ijma'an maka dia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama qauluhu kata Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah ucapan muallif ucapan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab man yattakhidu bainahu wa bainallahu wasa'id barang siapa yang menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah ai wusata minal khalqi para perantara dari makhluk artinya menjadikan para perantara dari makhluk makhluk dijadikan perantara antara dia dengan Allah yatawassatuna lahu yatawassatuna lahu indallah bizam'ihim mereka membuat perantara dengan Allah sesuai dengan prasangka mereka wahadil masalah Mas'alatul wasitoh bainallahi wa khalqihi wa fiha tafsil dan permasalahan ini yakni permasalahan perantara antara Allah dengan makhluknya wa fiha tafsil padanya ada rincian. Kama qala Syekhul Islam sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya perantara antara makhluk dengan Allah Apakah ada? Apakah dibenarkan? Maka kata Syekh Saleh Al Fauzan pada permasalahan ini ada perinciannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Faman qala la budda min wasitatin bainallahi wa bainal khalqihi fa innahu yus'al apabila ada orang yang berkata harus ada perantara antara dia dengan Allah, antara makhluk dengan Allah, apabila ada orang yang berkata harus ada perantara antara makhluk dengan Allah, fa innahu yus'al maka dia harus ditanya. Apabila ada orang yang mengatakan demikian maka harus ditanya. Ma maksuduhu bil wasitoh apa maksud dari perantara itu? Fa in kana maksud annahu la budalana min wasitatin fi tablighi risalah fi ma bainana wa bainallah fa hada sahih. Apabila maksudnya adalah harus ada perantara antara kita dengan Allah dalam menyampaikan risalah, maka ini benar. Artinya apabila maksudnya adalah perantara itu ada. Dalam artian perantara antara makhluk dengan Allah dalam menyampaikan risalah. Karena manusia tidak mungkin bisa langsung mengetahui risalah dari Allah secara langsung. Harus ada perantara. Siapa pelantaranya yang menyambungkan risalah antara Allah dengan manusia dengan makhluk perantaranya adalah para malaikat dan para rasul. Para malaikat diwahyukan oleh Allah untuk menyampaikan risalah, kemudian malaikat menyampaikan wahyu tersebut kepada para nabi dan para rasul. Jadi kesimpulannya apabila perantara di sini maksudnya adalah yang menyampaikan risalah maka ini benar. Siapa perantara antara makhluk dengan Allah? Malaikat dan para rasul. Mereka yang menjadi perantara antara kita dengan Allah dalam menyampaikan risalah. Kita tidak mungkin tahu langsung dari Allah apakah ada yang bisa langsung? Tidak ada maka harus ada perantara. Siapa perantaranya? Malaikat, para nabi dan para rasul. Hadihi wasitoh maka perantara ini labudda minha harus ada man ankaroha kufrun dan barang siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Falabudda min wasitotin fitabligi syar'ihi maka harus ada perantara dalam menyampaikan syariatnya. Wahum ar-rusul, mereka adalah para rasul, utusan Allah, minal malaikati wal bashar dari kalangan malaikat dan manusia. Faman ankara hadihil wasitah kufrun, maka barang siapa yang mengingkari perantara ini, maka dia kafir. Faman ankarol malaikata war rasula maka barang siapa yang mengingkari para malaikat dan para rasul alladzina ya'tuna bisyar'illah yang membawa syariat Allah wa qala la hajata dan berkata tidak butuh kepada mereka nahnu natasilu billah kami langsung kepada Allah saja langsung berhubungan dengan Allah tidak perlu melalui perantara malaikat dan para rasul. Yang dimaksud malaikat di sini membawa risalah kepada para nabi dan rasul, bukan langsung kepada manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat kemudian malaikat membawa perintah Allah itu kepada manusia pilihan, yaitu para nabi dan para rasul dari kalangan manusia. La hajata ilaihim wa qala dan berkata tidak butuh kepada mereka, tidak butuh kepada perantara para rasul utusan Allah. Nahnu natasilu billah bidunihim kami langsung berhubungan dengan Allah tanpa perantara mereka. Kama taquluhu sufiyah sebagaimana dikatakan oleh orang-orang sufi. Orang-orang sufi mereka mengklaim langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung berhubungan dengan Allah. Innahum ya'khuduna anillahi mubasyarah. Mereka mengklaim langsung mengambil syariat dari Allah secara langsung bila wasitotin tanpa perantara fahada kufrun bil ijma maka ini adalah kekafiran berdasarkan kesepakatan para ulama wa hunaka wasitatun man athbataha faqad kafara wa hiya allati dzakaraha syekh rahimahullah dan di sana ada perantara dan barang siapa menetapkan perantara-perantara tersebut maka dia kafir. Maka yang dimaksud dengan perantara di sini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah wahia an yuttakhad an yuttakhada wasithah bainahu wa bainallah yad'uhum wa yatlubu minhumus syafa'ah. Menjadikan perantara yang bisa menjadikan kafir adalah membuat perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah, kemudian meminta doa kepada perantara tersebut dan meminta syafaat kepada perantara tersebut, maka ini adalah wasitoh yang tidak boleh dilakukan. Wasitoh yang akan menjerumuskan kepada kekafiran. Jadi kesimpulannya yang dimaksud wasitoh perantara antara makhluk dengan Allah ada dua. Wasitoh syariah, wasitoh ghair syariah. Wasitoh yang disyariatkan dan wasitoh yang tidak disyariatkan. Perantara yang disyariatkan itu adalah perantara antara makhluk dengan Allah dalam hal menyampaikan risalah. Jadi siapa yang dimaksud dengan perantara ini? Para utusan Allah dari kalangan malaikat dan rasul nabi dari kalangan manusia. Barang siapa mengingkari perantara yang ini maka dia kafir. Barang siapa mengatakan tidak butuh kepada perantara dalam menyampaikan risalah. Kemudian mengatakan langsung saja mengambil risalah dari Allah, maka ini salah. Karena ini merupakan kekafiran. Perantara yang kedua, perantara yang ghair syariah, yang tidak syariah, yang akan menjerumuskan kepada kekafiran adalah perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Jadi tidak langsung beribadah kepada Allah tetapi menjadikan perantara antara dia dengan Allah taala. Tidak langsung meminta kepada Allah, tidak bertawakal kepada Allah akan tetapi dia itu meminta kepada perantara, bertawakal kepada para perantara tersebut, maka ini adalah bentuk kekafiran berdasarkan ke kesepakatan para ulama. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Kesimpulannya bahwa pembatal keislaman yang kedua adalah menjadikan perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah, meminta doa kepada perantara tersebut meminta syafaat kepada perantara tersebut, bertawakal kepada perantara tersebut tidak kepada Allah, maka ini adalah kekafiran yang akan mengeluarkan seseorang dari Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik.